Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخوان وأخوات في الله رحمكم الله Kita berada di bab yang baru Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala Babu amri wulatil umur birrifqi bi ra'ayahum wa nasihatihim wa syafaqati alaihim wa nahyi an ghashihim wa tashdid wa tashdidi alaihim wa ihmali masalihihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim ini bab ini berkaitan dengan para penguasa ya para pejabat berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala bab memerintahkan wulatul umur itu para pejabat agar supaya berlemah lembut kepada rakyatnya menasehati mereka dan menyayangi mereka serta larangan daripada menipu mereka dan bersikap kasar kepada mereka serta membiarkan maslahat-maslahat mereka dan bersikap acuh tak acuh terhadap mereka dan hajat-hajat mereka. Subhanallah. Dari bab ini saja sudah kelihatan apa yang dimaksudkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala. Karena memang faedah dari kitab Riyadhus Salihin fikihnya itu ada di babnya. Itulah fikih daripada bab itu. Tentang pemimpin, tentang penguasa. Yang dimaksud penguasa di sini mulai dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Kalau yang paling bawah, yang paling bawah penguasa itu siapa? Paling bawah. Siapa lah Deden? Siapa? Kepala rumah tangga. Ya kan dalam rumah tangga. Termasuk pembantu itu pemimpin. Ibu rumah tangga pemimpin, kemudian bapak kepala rumah tangga pemimpin. Baru kemudian setelah itu RT, RW, lurah, camat, kemudian bupati, wali kota, kemudian setelah itu gubernur, setelah itu menteri, perdana menteri, presiden, raja. Ya, pemimpin semuanya. Dan pemimpin ini nggak gampang ya ikhwan. Pemimpin ini nggak gampang. Kalau kita lihat para salafus soleh dahulu ketika diangkat jadi pemimpin itu musibah, musibah. Bukan sekarang sekarang bukan seperti sekarang. Sekarang malah mereka itu berusaha bagaimana menjadi pemimpin. Bahkan rela mengeluarkan uang muka. Berapa miliar dikeluarkan jadi pemimpin. Karena mereka nggak paham isinya bab ini. Kalau mereka paham isinya bab ini riyadhus shalihin ini, mereka akan mundur, mengundurkan diri. Jadi nggak ikut pilkada lagi. Jadi perlu dibacakan kepada mereka riyadhus shalihin. Bab ini perlu dibaca. Kalau memang iman kepada Allah ya, kalau orang nggak iman ya mau diapakan lagi? Kita akan bicara kepada orang yang punya hati. Kalau nggak punya hati ya percuma, ditinggal aja. Di sini pertama-tama Al-Imam Nawawi rahimahullah taala membaca membawakan ayat Allah Subhanahu wa taala di surat Asy-Syu'ara ayat 215. Qala Allah taala wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin dan rendahkan sayapmu kepada pengikutmu daripada orang-orang mukmin. Ayat ini kita pernah bahas pada bab tawadhu. Jadi ayat ini adalah anjuran kepada para penguasa agar tawadhu, bersikap tawadhu tidak sombong. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Kemudian berikutnya beliau membawakan surat An-Nahl ayat 90. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, kebaikan dan memberikan kepada karib kerabat serta Allah melarang dari perbuatan keji, mungkar dan kedoliman. Allah memperingatkan kamu supaya kamu sadar. Ini ayat yang paling lengkap dalam Quran. Ayat ini adalah ayat yang paling lengkap dalam Quran. Surat An-Nahl ayat 90. Kenapa ayat paling lengkap? Karena ayat ini tidak meninggalkan suatu akhlak baik pun melainkan kita diperintahkan untuk melakukannya dan tidak meninggalkan suatu akhlak buruk satupun melainkan kita disuruh meninggalkannya. Ayat ini lengkap. Semua kebaikan kita disuruh mengamalkan dan semua keburukan kita disuruh meninggalkan. Lengkap. Al-adl, keadilan. Keadilan itu ajarannya Quran. Kalau ada orang mengajarkan ajaran yang bukan keadilan, maka berarti dia menyimpang dari Quran, menyimpang dari sunnah. Sekalipun kepada musuh kita, karena kadang kita nggak adil ya. Ada orang kita benci, kita nggak senang, kita nggak adil lagi. Padahal Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikanmu berlaku tidak adil. Hendaklah kamu berlaku adil. Adil itu lebih mendekati kepada takwa. Jangan karena kita benci maka seakan-akan semua yang dari dia itu jelek. Atau sebaliknya, jangan karena kita cinta seakan-akan semua yang dari dia itu adalah baik. Enggak, semuanya keliru. Yang benar itu adalah yang tengah-tengah. Siapapun yang baik kita bilang baik, siapapun yang buruk kita bilang buruk. Teman kita kalau buruk kita bilang buruk, musuh kita kalau baik ya kita bilang baik. Selama sesuai dengan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Al-Imam nawawi rahimahullah taala membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dan hadis ini sebenarnya juga pernah dibawakan yang lalu ketika kita bahas haknya haknya istri atas suami. Yaitu Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma dari Ibnu Umar Semoga Allah meridhai keduanya. Annahu qal beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati." Kamu semua adalah penggembala dan kamu semua akan ditanya tentang gembalaanmu. Itu bisa diartikan penggembala Tapi juga bisa dimaksudkan adalah pemimpin Kita semua adalah penggembala Dan kita nanti akan ditanya tentang gembalaan kita Kita semua adalah pemimpin Dan setiap kita nanti akan ditanya oleh Allah tentang yang kita pimpin Lalu beliau memerinci Al-imamu ra'in Wa mas'ulun an ra'iyyati Pemimpin, imam Imam itu adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang rakyatnya. Maksudnya imam di sini adalah penguasa ya, penguasa. Itu mulai dari presiden sampai anak buahnya. Itu adalah penguasa dan ditanya tentang rakyatnya. Ikhwan wa akhwat rahimakumullah. Pemimpin yang adil itu Masya Allah luar biasa. Pemimpin yang adil itu oleh Allah dicintai. Pemimpin yang adil nanti hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arus Allah. Ketika orang kepanasan, bermandikan keringat, mereka tenang, mereka damai, mereka sejuk. Di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kemudian juga pemimpin yang adil itu doanya mustajab. Doanya mustajab. Masya Allah. Kemudian warrajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyyati. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Laki-laki kepala rumah tangga ditanya tentang istrinya, ditanya tentang anaknya. Tanggung jawab ya ikhwan. Saya lanjutkan dulu, terus saya sambung. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita ibu rumah tangga adalah pemimpin dalam rumah suaminya dan dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Bapak ibu adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kadang sekarang ini banyak ya suami-suami yang dikalahkan oleh istrinya. Sebenarnya nggak ada istilah kalah menang dalam rumah tangga itu. Tapi yang dimaksud di sini itu suami mengajak kepada kebaikan, tapi istrinya nggak mau, sampai akhirnya suami pun tunduk kepada istri untuk tidak mengamalkan kebaikan itu, bahkan mengamalkan keburukan. Ini ditanya. Mungkin suami akan mengatakan saya kasihan kepada istri saya. Masa dia nggak boleh menampakkan keindahan tubuhnya, dia nggak boleh menampakkan keindahan rambutnya, masa dia nggak boleh menampakkan bau wangi, parfum yang dibelinya demikian mahal. Ya. Mungkin katanya sayang. Ini bukan sayang, ini malah menjerumuskan, menjerumuskan ke neraka. Menjerumuskan. Demikian pula mungkin bapak atau ibu merasa sayang kepada anaknya. Kasihan kalau anak kita selalu disuruh mengamalkan agama. Biarkan mereka itu keluar, biarkan mereka pacaran, kasihan. Tetangga kita semua sudah punya pacar, anak kita belum. Akhirnya dibiarkan anaknya pacaran, Bahkan dinasehati anaknya Kalau pacaran di rumah saja Jangan di luar rumah Ini sama saja menjerumuskan Yang kita khawatirkan Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah Kita ini sangat mengkhawatirkan adanya bapak dan ibu egois Bagaimana bapak dan ibu egois itu Bapak dan ibu hanya mementingkan dirinya sendiri Mereka yang penting pokoknya baik Yang penting sholat malam Yang penting puasa sunnah Yang penting bersodakoh Sementara pendidikan agama anaknya, masalah agama anaknya dilupakan. Dilupakan. Yang dipikirkan hanya masalah duniawi anaknya. Anaknya selalu didoktrin, kamu yang pinter jadi dokter nanti punya uang banyak, punya mobil, kamu jadi insinyur nanti bisa punya rumah. Terus diarahkan anak kepada dunia, penyakit. Sampai mungkin anak jadi anak yang gak, enggak karukan, anak nakal. Terpengaruh temannya jadi anak nakal. Yang dikhawatirkan nanti boleh jadi bapak dan ibu mau masuk surga. Tapi anaknya mau masuk neraka. Lalu sang anak nuntut bapak dan ibunya. Wahai Allah, orang yang dolim itu jangan kau masukkan surga. Karena orang yang dolim itu telah menjerumuskan saya ke dalam neraka. Jadi masalah agama bukan main-main. Tetap diarahkan kepada agama. Bahkan lebih baik kita itu membelenggu orang, kita tarik ke surga. Daripada kita membebaskan orang, tapi ternyata dijerumuskan ke neraka. Jadi bapak dan ibu dalam rumah tangga tanggung jawab. Dan ini yang besar. Kalau sekedar memberi makan, memberi minum, memberi rumah, sandang, pangan, papan itu gampang. Sudah diatur oleh Allah. Yang berat itu adalah ya ini tanggung jawab agama. Kemudian wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyyati Dan pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya. Dia akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Jadi pembantu ya. Mungkin dia diberi amanat menjaga harta, menjaga toko, menjaga yang lainnya. Maka dia amanat, dia akan ditanya nanti. Mungkin bisa saja dia mengambil uang, nggak ada orang tahu. Tapi Allah tahu enggak? Percuma, orang nggak ada yang tahu, Allah itu tahu, nggak bisa bohongi diri sendiri. Ketika seorang itu mencuri, dia yakin Allah tahu. Maka orang ini kalau sholat nggak khusyuk, karena dia tahu dia adalah pencuri. Iya, bagaimana akan khusyuk? Malu di hadapan Allah. Bagaimana saya akan khusyuk sholat? Maka dia adalah pencuri. Demikian pula ketika doa, bagaimana dia yakin doanya dikabulkan? Oh, dia itu yakin kalau dia adalah pencuri. Amanat ya ikhwan, amanat ini penting. Kemarin itu ada suatu pertemuan ya, ada yang mengatakan tentang mengelola suatu perusahaan, ada yang bilang orang Islam itu dikenal dengan nggak amanat dan nggak profesional. Kalau orang non Muslim itu dikenal nggak amanat tapi profesional. Lebih baik mana? Sebenarnya dua-duanya jelek, tapi masih lebih baik ini ya, masih ada profesionalnya. Ini sudah tidak amanat, tidak profesional. Subhanallah. Amanat ya ikhwan. Harta itu naudzubillah ya. Harta sedikit masuk dalam tubuh kita haram, itu surga tidak mau terima. Itu neraka yang pantas. Neraka yang pantas. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pernah diberi kue oleh mantan budaknya. Beliau sempat memakan kue itu, sempat ditelan satu suapan saja Kemudian budaknya menanyakan, wahai sahabatnya Rasulullah, tahukah anda dari mana saya dapat uang untuk beli kue itu? Beliau bilang saya nggak tahu. Lalu budaknya mengatakan, kuntu takahan bil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah dulu, aku menjadi dukun. Pura-pura jadi dukun, ya laris. Banyak orang datang bayar uang. Jadi uangnya adalah uang haram, hasil perdukunan. Dan uang itulah yang saya buat beli kue. Begitu mendengar seperti ini, sahabat Abu Bakar ini betapa waraknya, betapa zuhudnya. Akhirnya beliau masukkan tangannya ke dalam tenggorokan, dikeluarkan seluruh isi perutnya. Kemudian beliau ditanya oleh teman-temannya, "Wahai sahabatnya Rasulullah, amin ajlil lukma taf'alu hadha. Apakah gara-gara satu suapan Anda lakukan ini? Kata beliau, "Wallahi la illam yakhrud illa ma'nafsi nafsi la Demi Allah, kalau sekiranya satu suapan tadi nggak keluar kecuali bersama jiwa saya, sama roh saya, sampai saya mati, saya akan lakukan. Kenapa? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Kullu lahmin nabata min suhtin fan-nar aula Karena aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap daging yang tumbuh dari barang haram, maka neraka yang pantas satu gumpal daging, bagaimana kalau bergumpal-gumpal? Bagaimana kalau seluruh dagingnya adalah daging haram? Dia memberikan makan kepada anak istrinya dari yang haram, berarti dia berkhianat, dia menyia-nyiakan amanat sehingga hatinya pun hati yang keras, keluarganya hatinya keras semuanya, enggak mau menerima kebenaran. Amanat ya ikhwan. Kemudian wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan ditanya tentang yang dipimpin muttafaqun alaih. Hadis ini adalah hadis sahih Bukhari Muslim. Yaitu inti hadis ini adalah tentang tanggung jawab seorang pemimpin. Dan kita semua adalah pemimpin. Hadis ini sudah pernah dijelaskan panjang lebar. Sekarang kita masuk hadis yang baru lagi. Wa an Abi Ya'la Ma'qil ibni Yasar radhiyallahu taala anhu annahu qala dari Abu Ya'la Ma'qil bin Yasar semoga Allah meridainya beliau berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah Tiadalah seorang hamba yang diberikan oleh Allah kekuasaan menjadi pemimpin rakyat. Yamutu yauma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyati. Dia mati ketika mati itu dalam keadaan menipu rakyatnya. Jadi ketika mati dalam keadaan menipu rakyatnya, belum taubat ya. Illa harramallahu alaihi al-jannah melainkan Allah mengharamkan atasnya syurga. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih Bukhari Muslim. Jadi orang sama Allah diangkat jadi pemimpin ketika mati dalam keadaan nipu rakyatnya, belum taubat, maka Allah mengharamkan atasnya syurga. Nipu rakyatnya belum taubat. Jadi dia makan harta rakyat, apalagi sekarang ya nggak tanggung-tanggung miliaran, triliunan. Iya, Anda enak saja, tapi jangan lupa hadis ini enggak masuk surga. Diharamkan oleh Allah surga atasnya. Bagaimana kalau dia taubat? Dia sudah korupsi 10 miliar atau satu triliun, lalu dia taubat. Kalau dia taubat, maka harta hasil korupsi harus keluar semuanya. Keluar semuanya. Yang diambil modalnya saja milik dia. Dikeluarkan dan harta itu boleh disodapokkan, tapi dia nggak dapat pahala. Cuma sekedar membebaskan diri dari uang itu. Jadi nggak sekedar taubat, sudah korupsi miliaran, triliunan taubat santai, punya rumah 10, punya villa, punya mobil. Oh, nggak bisa, Pak. Keluarkan dulu uang itu. Kalau memang Anda mau taubat yang benar. Nanti kalau gitu nah semua orang korupsi dulu. Sudah puas semuanya taubat, santai. Nah, keluarkan itu bukan milik Anda. Loh kalau gitu kan repot. Loh, Anda mau tobat apa enggak? Anda mau tobat apa enggak? Kalau mau tobat ya ini caranya. Loh tapi kan ada ulama lain ya, ulama macam-macam ya. Mungkin dapat bagian juga. kalau mau tobat ini, Anda tanyakan siapa saja ini secara caranya kalau mau tobat. Karena ada seorang penipu, ya dapat rumah besar, hartanya berlimpah, mobil menggila, semuanya ada. Ya sudah tobat jadi orang baik. Jadi kata orang-orang sekarang dia baik. Tapi dia menikmati harta hasil tipuannya dulu. Enggak bisa, Pak. Kan Anda taubat. Harta yang Anda nipu dulu dikeluarkan dulu. Dikeluarkan untuk orang fakir miskin, untuk yang lainnya. Boleh. Tapi Anda enggak dapat pahala karena bukan harta Anda. Sekedar membebaskan dari uang itu. Wah, kalau gitu kan repot ya. Lah Anda mau tobat apa enggak? Anda mau tobat apa enggak? Anda mau cari selamat atau mau cari enak? atau mau cari selamat dan enak? Kalau mau selamat dan enak ya ini taubat, benar-benar jadi hambanya Allah, nurut apa kata Allah, apa kata Rasulullah SAW Sama dengan penyanyi, joget sana sini, dapat uang banyak, sudah lah puas miliaran hartanya taubat. Sambil menikmati harta hasil jogetnya dulu. Enggak bisa, Pak. Keluarkan dulu harta itu, harta haram itu. Itu harta haram dikeluarkan. Sebagaimana orang pemakan riba, apa kata Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun." Al-Baqarah. Kalau kamu taubat, maka kamu ambil rasmalmu saja. Rasmal, modalnya saja. Kamu tidak didolimi dan kamu tidak mendolimi. Hartamu enggak diambil oleh mereka dan mereka pun enggak kamu dolimi, enggak kamu ambil hartanya, dikembalikan semuanya atau disodakohkan. Ini bahaya ini. Jadi para penguasa yang makan harta harta haram, menipu rakyat, mencuri harta satu orang itu dosa. Yang lebih dosa lagi mencuri harta orang banyak. Ketika dia nyuri harta satu orang, dia menyakiti satu orang. Ketika dia mencuri harta orang banyak, hartanya rakyat, dia menyakiti orang banyak. Dosanya lebih besar lagi. Subhanallah ya. Termasuk juga para pemungut pajak termasuk juga bea cukai dan yang lainnya itu haram. Antum cari dalil dimanapun itu adalah haram. Ulama-ulama zaman dahulu salafus soleh itu sangat keras menyikapi para penguasa yang memungut pajak, bea cukai dan semacamnya. Haram, haram itu. Itu rumah milik orang kok disuruh bayar lagi? Oh, beli yang beli dia, tanah milik dia, yang bangun milik dia, disuruh bayar lagi itu kan untuk negara lain, untuk negara itu lain. Untuk negara itu hasil bumi dikelola dengan baik, itu untuk negara. Atau zakat. Zakat dikeluarkan diserahkan kepada penguasa. Dikelola dengan cara yang baik yang amanat. Amanat. Hadis ini luar biasa ya. Menjadi penguasa itu tidak gampang, siap-siap untuk masuk neraka kalau nggak adil. Kemudian wafi riwayat dalam riwayat yang lainnya falam yahutha binushihi lam yajid raihatal jannah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan ketika dia mati dia itu tidak memberikan nasihat kepada rakyatnya. Dia tidak berbuat baik kepada rakyatnya, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Baunya surga aja nggak dapat. Padahal bau surga bisa dicium dari jarak yang sangat jauh. Ada rakyatnya berbuat maksiat dibiarkan. Bahkan dia melegalkan kemaksiatan, pornografi, porno aksi semuanya. Hati-hati. Anda masuk di sini, hadis ini. Ketika mati tidak menasehati rakyatnya, tidak berbuat baik kepada rakyatnya. Rakyat berbuat maksiat, berbuat syirik, rakyat menyimpang dibiarkan. Maka penguasa ketika mati tidak akan mendapatkan baunya surga. Wa fi riwayatin li Muslim dalam riwayat yang lainnya, riwayat Imam Muslim rahimahullah taala. Ma min amirin yali umur muslimin. Tiadalah seorang amir, seorang penguasa yang dia berkuasa atas perkara kaum muslimin. Tsumma la yajhadu lahum wa yansahu lahum. Kemudian dia tidak bersusah payah untuk rakyatnya, tidak menasehati rakyatnya dengan baik illa lam yadkhul ma'ahumul jannah melainkan penguasa itu tidak akan masuk surga bersama-sama rakyatnya. Allahu Akbar. Luar biasa ya, pemimpin itu enggak gampang ya, ikhwan. Orang zaman dulu itu lari, sampai ada kisah seorang qadhi itu pura-pura jadi gila ketika dia mau diangkat jadi qadhi. Mau diangkat jadi hakim agung, dia pura-pura gila supaya enggak diangkat karena takut jabatan yang diembannya. Takut sekali. Memang boleh seseorang itu mencalonkan diri boleh, tapi dengan syarat. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf kan, kalau kita baca di Surat Yusuf ya, beliau mencalonkan diri, bahkan mempromosikan diri untuk menjadi apa namanya khazainul ard, yaitu perbendaharaan bumi. Beliau mengatakan ij'alni ala khazainil ard ini Hafidun alim. Jadikanlah aku sebagai kepala perbendaharaan bumi Aku adalah hafid, pandai jaga, aku ngerti masalah itu. Jadi beliau di sini menawarkan diri dan beliau mempromosikan diri. Itu boleh. Tapi dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama tujuannya bukan dunia. Jadi tujuannya bukan mencari dunia. Nabi Yusuf nggak mungkin cari dunia. Walaupun nanti dapat juga dengan dengan cara yang benar. Kemudian yang kedua, yaitu dia mengajukan diri karena dia maslahat dalam pengajuannya itu melihat maslahat. Dia melihat mungkin orang lain kalau megang nggak akan mampu. Insya Allah saya akan mampu memegangnya. Tapi tujuannya bukan cari dunia, tujuannya adalah kebaikan. Kemudian syarat berikutnya, dia memang benar-benar mampu memegang jabatan itu. Dia yakin dia mampu dan dia bisa berbuat baik ketika memegang jabatan itu. Kemudian jabatannya itu pun juga diperuntukkan bagi maslahatnya rakyat Islam wal muslimin dan rakyat yang lainnya. Jadi bukan untuk kepentingan pribadi. Karena yang ada sekarang adalah dia mencalonkan yang dipikir adalah 00 berapa 0 banyak. Modalnya aja 9 miliar. Nanti baliknya berapa? Allahu Akbar. Nauzubillah ya ikhwan, di dunia kita berapa tahun sih? Di dunia berapa tahun? kan korupsi luar biasa ya. Sampai ada kemarin tuh seorang yang bilang, ya lucu juga ya. Mungkin dia lihat korupsi ini luar biasa, dia sumpah dia ini, sumpah. Kebetulan dia juga termasuk ekonomi dalam keadaan sulit sekarang ini karena banyaknya permasalahan. Sampai dia bilang kalau anak saya nanti jadi <clears throat> anak saya saya larang nggak boleh kuliah, nggak perlu kamu jadi dokter nggak perlu, jadi engineer nggak perlu, yang perlu adalah kamu jadi pejabat aja. Ketika kamu jadi pejabat, kamu, korupsi yang sebanyak-banyaknya. Kamu habiskan semuanya sudah. Ini menunjukkan betapa jiwa dia sudah sumpah dia ini. Lihat di sana, nikah sana. Semuanya disikati. Ketika seorang menjabatnya dipikir, Pak, yang bisa saya sikat ini apa ya? Jadi pejabatnya datang setelahnya nggak dapat bagian sudah habis semuanya. Sampai dia ini putus asa, dia bilang nanti anak saya saya sudah jadi pejabat, saya suruh korupsi, saya suruh ngambil ngabiskan semuanya. Korupsi aja kamu, habiskan semuanya. Lalu oleh teman-temannya ditegur, wah. Nanti kalau anakmu ketangkap masuk televisi bagaimana? Masuk apa? Koruptainment ya. Koruptainment kan ada kan baru ya. Nanti bagaimana kalau anakmu masuk televisi si fulan fulan korupsi? Wah, jangan bicara gitu tadi. <laughs> Walhasilnya ikhwan, dunia ini sebentar. Dan orang-orang yang berbuat jahat itu enggak bahagia hidupnya. Uangnya adalah uang yang panas dan uang itu pun uang yang tidak barokah. Enggak barokah ya. Kita di dunia berapa tahun sih? Paling 60 tahun, paling 70 tahun. Kalau sampai ke sana, setelah itu kemana kita? Perjalanan panjang. Di antara kandungan hadis ini yaitu Al-aslu fi wulatil umur Badlul juhdi fin nusri lil ummah Seorang penguasa Harus Berupaya maksimal Untuk kebaikan Rakyatnya dan mengarahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. serta membantu mereka untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam diri mereka dan keluarga mereka. Masya Allah, alangkah senangnya kalau kita punya penguasa yang seperti ini ya. Kemudian di antara kandungan hadis ini pula ancaman ancaman berat dan peringatan keras bagi penguasa-penguasa dolim yang menyia-nyiakan hak-hak rakyatnya. Dan menipu mereka. Serta menjerumuskan mereka ke dalam kehancuran. Mungkin itu dulu. Nanti insya Allah masih ada lanjutannya tentang penguasa ini. Kemudian ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita ini perlu berdoa mendoakan penguasa. Di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, kita ini mendoakan penguasa. Mendoakan kebaikan untuk penguasa. Sampai-sampai para salaf itu di antara Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian Al-Fudail bin Iyad rahimahumullah taala mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabah la ja'altuha lil imam." Kalau sekiranya saya punya doa mustajab, saya akan panjatkan doa itu kepada Allah untuk kebaikan penguasa. Karena kalau penguasa baik, rakyatnya baik, penguasa buruk, rakyatnya buruk. Kita ini perlu mendoakan penguasa. Saya bayangkan kalau di Indonesia ini jumlah rakyat berapa? Berapa ratus juta. Semuanya mendoakan penguasa. Insya Allah doa itu punya kekuatan. Punya kekuatan. Jangan dikira sia-sia ya. Doa dengan ikhlas. Semuanya bangun malam mendoakan penguasa. Mudah-mudahan menguasainya oleh Allah dibimbing, diberi hidayah, dijauhkan dari anak buah yang jahat. Didoakan. Di samping kita mendoakan penguasa kita di Indonesia, kita juga perlu mendoakan penguasa-penguasa lain. Yang mereka punya pengaruh dalam kebaikan Islam dan muslimin. Misalnya penguasa Saudi Arabia, kalau sekarang itu Raja Abdullah ya. Kan beliau juga punya kemampuan untuk kebaikan Islam dan juga punya kemampuan untuk kerusakan Islam, punya potensi. Kita doakan, doakan. Mudah-mudahan oleh Allah dibimbing, mudah-mudahan dalam tindakannya selalu menguntungkan Islam wal muslimin.